Roja Radio Dakwah Alusunnah Wal Jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Wa ala alihi wa sahbihi wa manitaba'ahum ihsanin ila yomidin Wa ba'd Ikhwatal Islam para pendengar Radio Roja dimanapun anda berada Masih bersama anda di 756 AM Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan e, menyimak kajian dari pembahasan hadis-hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam. Beliau akan menjelaskan hadis yang ke-34 yang masih menjelaskan tentang seputar mandi janabah. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk Ustaz memulai pembahasan. Falyatafadhal masykuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah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 berkaitan dengan mandi janabah dan kita dalam poin yang pertama dari hadis-hadis yang berkaitan dengan sebab-sebab wajibnya mandi ataupun yang dinamakan dengan mujibatil ghusli sebab-sebab wajibnya mandi. Kita telah menjelaskan pembahasan yang pertama dari sebab wajibnya mandi adalah khurujul mani yaitu keluarnya mani. Ya, di antaranya kita telah jelaskan hadis tentang masalah ikhtilam. Hadis tentang masalah apa? mimpi, ya, yaitu hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. <coughs> kita akan membahas dulu hadis yang berkaitan dengan masalah sebab kita wajib mandi. Yaitu hadis nomor 34 Ya. Hadis nomor 34, kita ambil dulu hadis nomor 34. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa huwa al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu taala An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' ثم جهدها wajabal الغسل وفي لفظ لمسلمين وإن muslimin wa Hadis yang ke-34 ini menjelaskan tentang hukmu al-ghusli al jima' atau min sababil ghusli awujubul ghusli iltiqa al khitanaini di antara penyebab wajibnya mandi yaitu dengan sebab jima atau bertemunya dua yang dihitan. Di mana dalam hadis dalam yang lain di riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan yang berbunyi idal takoh hitanani artinya apabila bertemu dua yang dihitan yang dimaksud di sini adalah perkara yang ma'ruf yaitu kinayah anil jima yaitu sebuah gambaran dan hakikat dari jima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang ke-34 ini, Qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' ay idza jalasa ar-rajul apabila seseorang duduk baina syu'abiha al-arba dan tafsir tentang yang dimaksud dengan syuab anggota badan yang empat di sini ya, diartikan oleh para ulama dengan berbagai hakikat tetapi makna yang dimaksud di sini adalah jima tetapi yang dimaksud di sini adalah jima ya, maksudnya ada yang mengatakan asyuba al-arba yaitu al-yadani warijlani yang dimaksud adalah dua tangan dan dua kaki. Ini adalah salah satu mana yang disebutkan oleh para ulama. Yang jelas di sini adalah kinayah anil jima di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kalimat setelahnya summa jahadaha yang dimaksud di sini ya jima ya nggak usah diterjemahkan ya artinya ini sesuatu hal yang apa maknanya jelas walaupun para ulama berbicara dalam hal ini tetapi makna yang jelas tidak usah diperpanjang summa jahadaha yang dimaksud di sini adalah berjima dan di dalam hadis yang lain dikatakan idal taqo al khitanani. Apabila bertemu dua yang dihitan. Yang dimaksud di sini adalah yaitu farjul mar'ah wa farju ar-rijal. Ya, faraj laki-laki dengan faraj perempuan. Yang dimaksud di sini adalah kinayatun anil jima. Itu kinayah dari jima. wajabal guslu yang dimaksud di sini lazima alaihima al guslu, Artinya dituntut keduanya adalah untuk mandi. Jadi untuk apa? Untuk mandi. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat wa in lam yanzil. Kalaupun ia tidak keluar air mani. Maka dalam hadis yang kedua ini menjelaskan tentang salah satu wajibnya mandi adalah <coughs> jima walaupun tidak keluar air mani. Ya. Sebab kalau kita melihat hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang berbunyi al-ma'u minal ma'i. Al-ma'u minal ma'i. Di sini ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Di mana dalam hadis ini bermakna apabila keluar mani maka wajib mandi. Jadi kalau tidak keluar mani maka tidak wajib mandi. Dan ini fi awalil Islam. Artinya dalam awal Islam, apabila seseorang berjima tidak keluar air mani maka tidak wajib mandi. Tetapi mafhumu khalafah ini dimansuh dengan hadis Abu Hurairah ini. Yaitu apa? Hadis idza jalasa baina syu'abiha al-arba thumma jahadaha wajabal ghuslu wa fi labdin li muslim wa in lam yansil. Dan ini apa? perkara yang sangat jelas bahwa berjima salah satu sebab wajibnya apa? Mandi. Sama saja keluar air mani ataupun dia tidak keluar air air mani. Sebab hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu itu dimansu mafhum mukhalafahnya dengan hadis ini. Maksudnya mafhum mukhalafahnya di mana seolah-olah makna dalam hadis yang <coughs> pertama itu itu hadis Abi Sa'id yang berbunyi al-ma'u minal ma'i. Al-ma'u minal ma'i. Yang artinya apabila tidak apabila ya keluar air maka wajib mandi. Kalau tidak keluar air maka tidak wajib mandi. Jadi apabila berjima tidak keluar mani maka seolah-olah tidak apa? Tidak wajib mandi. Itu mafhum mukhalafah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Tetapi hadis itu dimansuh mafhum mukhalafahnya. Ya. Tetapi nasnya tidak dimansuh. Karena hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala untuk keluar mani walaupun bukan jima, ima karena mimpi ataupun karena dia e, tadakkur nisa, ia mengingat perempuan atau menghayal perempuan lalu keluar air mani. Maka itu wajib mandi. Ya. Sedangkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala datang dengan makna lain. Datang dengan hukum yang lain, datang dengan tambahan hukum yang lain, yaitu apabila kelu apabila jima ya, maka itu wajib mandi walaupun tidak apa? tidak keluar mani. Dan ketika awal Islam, ya, ketika awal Islam sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ubay ibnu Ka'ab yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya ya. yaitu apa bahwa pada awal Islam jadi pada awal Islam itu diberikan rukhsah <coughs> yaitu barang siapa yang berjima tidak keluar mani maka itu tidak apa tidak mandi nah setelah itu maka dihapus ya kemudian kaum muslimin diperintahkan untuk mandi. Di kaum muslimin diperintahkan untuk mandi walaupun tidak keluar apa? Tidak keluar mani. Jadi sekali lagi tadi hadis al-ma'u minal ma'i. Itu dimansuh ya. Mabhumu Karena makna hadis ini memiliki makna pertama apabila keluar air maka wajib mandi. Yang menyebabkan wajibnya mandi karena keluar air gitu, yaitu air mani. Maka bohir dari makna hadis ini yang dikatakan oleh para ulama mafhum mukhalafah dari hadis ini bahwa apabila jima tidak keluar air maka itu tidak wajib apa? mandi. Ya, tidak wajib mandi. Tetapi mafhum ini dimansuh dengan hadis ini. Jadi dengan hadis siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ar-rajulu baina syu'abiha al-arba, thumma jahadaha, faqad wajabal guslu." Maka sungguh telah wajib kepadanya apa? Mandi. Dan ini adalah hukumnya ijma. Jadi hukumnya apa? Ijma. Artinya telah ijma kaum muslimin, para ulama tentang wajibnya mandi dengan sebab ia itu apa e, berjima. Hanya saja ada perbedaan para ulama yaitu apabila yang dijima adalah orang yang belum balik. Jadi orang yang belum balik dalam arti apakah disyaratkan yaitu apa e, al-bulug ya, dalam wajibnya mandi atau tidak ya. dalam arti sekarang kalau ada seseorang yang menikah kemudian dia berjima sebelum dia balik jadi sebelum ada alamat balik baginya seperti haid atau dia mimpi ataupun tumbuh ya bulu di sekitar paradnya. Lalu dia berjima, apakah wajib mandi atau tidak? Jadi apakah wajib mandi atau atau tidak? Di sini ada perbedaan di kalangan para ulama, ya. yaitu Al Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, Al Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan bahwa wajibnya mandi adalah apabila e, apa sampai kepada derajat ya mukallaf di mana dia adalah seorang yang telah sampai kepada mukallaf artinya balik ya. dan ini pendapat Abu Hanifah rahimahullahu taala sedangkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala demikian juga Imam Ahmad rahimahullahu taala itu tidak disyaratkan ya jadi tidak disyaratkan taklif ya. Tetapi manakala keluar maka wajib apa mandi. Jadi wajib mandi dan apabila ia berjima maka wajib apa? Mandi. Kenapa? Ya, mereka mengatakan bahwa dengan itulah ya sampai kepada derajat mukallaf ya. Jadi sampai kepada derajat apa mukallaf dan apabila dia sholat tidak mandi maka tidak sah sholatnya. Maka tidak sah apa? Sholatnya. Dan walau alam ini pendapat yang kedua lebih kuat. Adapun pendapat Imam Malik rahimahullahu taala beliau memberikan tafsir, ya, memberikan tafsil yaitu beliau mengatakan apabila dijima dan tidak keluar air mani ya si perempuan tersebut ya maka dia tidak wajib mandi jadi apabila tidak keluar air mani maka dia tidak wajib mandi karena balik gitu diukur dengan keluarnya mani gitu. ya. dan apabila tidak keluar maka tidak wajib mandi jadi tidak wajib apa mandi karena ya Imam Malik melihat bahwa di sini sampainya balik itu dengan keluarnya air mani maka dengan dikala itu <coughs> maka dia telah apa telah wajib apa mandi karena telah jadi balik dengan sebab keluarnya apa mani dan ini pendapat Imam Malik rahimahullahu taala ini pendapat Imam Malik rahimahullahu taala jadi di sini ada e, apa tiga pendapat pendapat yang mengatakan syarat harus mukallaf ya pendapat yang kedua ya, tafsil. Artinya di sini seolah-olah sama dengan Imam Abu Hanifah sebenarnya Imam Malik ini hanya saja uh, Imam Malik rahimahullah taala memberikan tafsil perincian apabila keluar mani maka berarti wajib mandi ya, baik laki-lakinya ataupun perempuannya. Dan pendapat Imam Syafi'iyah dan di sini adalah juga termasuk Imam Ahmad rahimahullah taala yaitu tidak disyaratkan mukallaf ya. Jadi tidak ada syarat ini. Tetapi ia tetap wajib mandi dengan apa? Dengan adanya jima. Dengan adanya apa? Jima. Nah, ini diantara tiga pendapat. Dan di sini berkaitan dengan apa? Nanti masalah apa? Sholat. Artinya apabila sholat dan dia tidak apa? Mandi maka sholatnya tidak sah. Jadi sholatnya tidak sah. Dan pendapat yang roja wallahu alam ini pendapat yang kedua, itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala yang mengatakan tidak syarat ya. Dan dengan hal itu itulah yang sampai kepada derajat apa? Derajat wajibnya di mandi. Sebab hadis itu adalah umum idal taqa al khitanani aw masal khitan al khitan faqad wajabal guslu yaitu apa apabila bertemu dua yang dihitan ya ataupun menyentuh dua yang dihitan ataupun menyentuh yang dihitan dengan yang dihitan maka telah wajib kepadanya apa mandi jadi telah wajib kepadanya mandi dan hadis ini adalah umum dan untuk ikhtiyat artinya kehati-hatian maka kaul ini adalah lebih kuat Artinya kaul Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah taala adalah lebih kuat. Nah, ini sebab yang kedua di antara sebabnya apa? Wajibnya mandi. Ya. Adapun sebab yang ketiga dan sebab yang keempat, ya. Ini kita akan bahas di tempat lain tetapi kita akan jelaskan secara global dalam bab ini yaitu intihau minal haid wan nifas hailil mar'ah yaitu berhentinya head dan berhentinya nipas. Jadi berhentinya head dan berhentinya nipas. Dalam arti dalam hadis yang telah jelas ya, faidas takbalat faidas tadbarat haidatuki fagsili ankidam wasolli. Apabila berhenti waktu haidmu maka mandilah. Kemudian setelah itu sholat apabila datang waktu sholat. Ya. Maka menunjukkan bahwa apabila selesai dari haid maka wajib mandi. Wala hatayat hurna. hurna. Kemudian juga berkaitan dengan nifas karena kita mengetahui ijma ulama hukum nifas hukmul haid. Di mana hukum nifas adalah hukum haid. Maka apabila berhenti dari nifas wajib adalah untuk mandi. Maka ini adalah sebab yang keempat ya jadi sebab yang keempat yang ijma para ulama bahwa itu adalah penyebab wajibnya mandi jadi yang menyebabkan wajibnya mandi itu sebab yang keempat ya. kemudian sebab yang kelima ya yang di sini adalah roji walaupun apihi kaul ba'dil ulama yaitu dukhulul Islam yaitu masuknya Islam. Jadi di antaranya adalah masuknya Islam. Apabila seseorang masuk Islam, artinya dari agama kafir, ya, maka baginya adalah untuk mandi. Dan ini dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Dalam kisah Sumamah ibnu Uthal, ya, indama aslama wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yagtasila di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika Sumamah ibnu Usar masuk Islam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mas, apa mandi dia untuk untuk mandi ya dan tentunya hadis ini ya adalah hadis yang di sini ada ikhtilaf para ulama tentang masalah apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang masuk Islam untuk mandi. Sebab sebagian para ulama mengatakan banyak para sahabat yang masuk Islam, ya, tentunya eh, orang-orang kafir masuk Islam, ya. Atau ketika para sahabat masuk Islam, itu tidak apa tidak didapatkan semua mereka diperintahkan untuk apa untuk mandi Nah, tetapi kalau kita mendapatkan sebagian hadis di situ menunjukkan dan Nabi SAW memerintahkan mandi, maka tidak mesti setiap sahabat menceritakan tentang diwajibkan apa mandi. Dan kita mencukupkan hadis yang menunjukkan di situ adanya apa mandi. Nah, sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis ya, Qais ibnu Asim, annahu lama aslama amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yagtasila bima'in wasidrin bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun ketika Qais bin Asim ia masuk Islam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan sidar. Dan hadis ini adalah sahih. Ya, hadis ini telah dimasukkan oleh Syekhuna Mukbil bin Hadi dalam hadis ya al jami'u sahih fi ma laysa fi ataupun di dalam sahihul musnad karangan beliau kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh apa beliau Nah ini diantara ya penyebab wajibnya apa? Mandi. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya yang kita akan bahas di sini, ya, dan tidak ada hadisnya di sini tentang hukum goslil jum'ah, yaitu tentang hukum mandi jum'ah. Apakah mandi jum'ah itu wajib atau tidak? Ya. Yaitu tentang hukum mandi hari Jumat. Para ulama ikhtilaf tentang mandi Jumat ini kepada tiga kawal. Kalau yang pertama yang mengatakan guslul Jumati itu mandi hari Jumat adalah mustahabun. Jadi mandi hari Jumat adalah mustahab. Wahada qaulu jumhur dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat e, kebanyakan para para ulama. Ya. Pendapat yang kedua, ia adalah wajib. anak wajib. Dan ini pendapat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir, Sa'id bin Musayyab, Al-Hasanul Basri. Ini adalah pendapat Imam Malik. Ya. Kemudian di sini adalah pendapat Daud Al-Bahiri dan sebagian para ulama mutakhirin ya, <coughs> seperti ini dirojihkan oleh sebagian para ulama mutaakhirin ya seperti Syekhuna Mukbil Ibnu Hadi rahimahullahu taala dan yang lainnya ya, yang mengatakan bahwa mandi Jumat adalah wajib ya. Dan kita akan jelaskan nanti. Pendapat yang ketiga adalah tafsil. Ya. Pendapat yang ketiga adalah tafsil. Ini riwayat dari Imam Ahmad yaitu ia mengatakan idza kana fihi ra'iha yata'adda minha ghairuhu yajibu alaihi al-ghuslu wa illa fala. Yani gair wajib wa innama huwa mustahab. Apabila seseorang itu merasakan jadi badannya bau gitu ya. Dan diperkirakan akan mengganggu orang yang di pinggirnya ataupun orang yang hadir Jumat pada waktu itu, maka selayaknya dia adalah mandi. Dan ini berkisah ataupun berdalil dengan hadis tentang hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, hadis Umar radhiyallahu taala anhu. Eh, kita akan jelaskan di antara dua pendapat ini, yang mengatakan mustahab dengan yang mengatakan wajib. Ya. Yang mengatakan mustahab ya, berdalil dengan hadis ya, yang diriwayatkan oleh imam yang lima dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi, ya, yaitu dari sahabat Samurah ibnu Jundab annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslul afdal Di sini mengatakan wa man igtasala fal ghuslul afdal dan barang siapa yang mandi maka mandi itu lebih afdal maka jumhur ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah menunjukkan kepada tidak wajibnya. Jadi menunjukkan kepada tidak tidak wajibnya. Ini hadis yang yang pertama. Jadi hadis yang pertama yang mengatakan bahwa itu apa? tidak wajib. Itu hadis Samurah Ibnu Jundab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga berdalil dengan hadis yang kedua itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berbunyi Man apa fa al wudu'a tsumma atal jum'ata. Wastama wa ansata ghufira lahu ma wa mainal jum'ati wa ziyadah satu ayam Barang siapa yang berwudu dan membaikan wudunya kemudian datang kepada Jumat dan dia mendengar dan dia diam artinya mendengarkan khutbah maka akan diampuni baginya dosa diantaranya dengan Jumat dengan ditambah tiga hari selebihnya. Maka ini adalah hadis yang menunjukkan katanya bahwa mandi Jumat itu adalah tidak wajib. Jadi mandi Jumat itu adalah tidak wajib. Ya, yang menunjukkan bahwasanya mandi Jumat itu adalah tidak tidak wajib. Ya. Kemudian juga berdalil dengan hadis yang lain. Ya. Yang mana dikatakan di situ ya, kalimat ya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya pemanik tasalawatatoyaba jadi barang siapa yang mandi ya kemudian dia memakai minyak wangi jadi kemudian dia memakai minyak minyak wangi. Maka di situ dikatakan bahwa e, antara mandi dengan memakai minyak wangi ya, disebutkan dalam satu rumpun di mana ijma para ulama bahwa memakai minyak wangi ketika hari Jumat hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah mustahab. Maka ketika mandi itu disamakan dan dideretkan dengan memakai minyak wangi maka menunjukkan mandi itu adalah tidak wajib. Jadi menunjukkan mandi itu adalah tidak wajib dan ini yang dikatakan oleh para ulama yang dinamakan dengan dilalatul iktiron. Jadi yang dimaksud dengan dilalatul iktiron artinya di situ bahwa ketika disebutkan dalam bergandengan di dalam satu rumpun sebuah hukum maka menunjukkan apa? Maka menunjukkan ya. Maka menunjukkan bahwasanya mandi itu derajatnya adalah sama dengan dengan memakai minyak wangi. Jadi sama derajatnya memakai minyak wangi ya. Jadi sama derajatnya dengan memakai minyak wangi. Ya, itu adalah e, pendapat yang e, yang mengatakan mustahab yaitu dinisbatkan kepada jumhur ulama ya. Jadi dinisbatkan kepada jumhur ulama yang mereka mengatakan itu adalah tidak wajib ya. Adapun yang mengatakan wajib ia mengatakan wajib <coughs> maka berdalil dengan beberapa dalil ya. Pertama berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Yaitu berdalil dengan hadis-hadis yang bahirnya wajib. Yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'ahdukum ilal jum'ati falyaghtasil." Apabila salah seorang di antara kamu mendatangi Jumat ataupun akan hadir sholat Jumat maka baginya adalah mandi maka baginya adalah mandi pokoknya al aslu fil amri lil wujub maka dalam hadis ini ada perintah dan menunjukkan apa menunjukkan bahwasanya mandi adalah apa wajib ya ini hadis yang keberapa yang pertama ya Hadis yang kedua adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Di mana berdalil dengan hadis Abi Sa'id dan ini muttafaqun alaih. Guslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Wasiwaku wa an yamussa minat tibi mayakdiru alaih. Ya. Di mana dikatakan di sini mandi hari Jumat adalah wajib kepada setiap yang telah ihtilam, artinya kepada setiap yang balik. Guslu yaumal Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Maka ini juga berupa amr dan mereka mengatakan asl, al fil amri lil wujub. Jadi asal dalam perintah adalah menunjukkan kepada apa? Kepada wajib. Ya. Kemudian juga dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqqun ala kulli muslimin an yagtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman yagtasilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Hak atas setiap muslim untuk mandi dalam setiap tujuh hari, satu hari untuk mandi mana ia mencuci kepalanya dan mencuci seluruh apa jasadnya. Maka ini hadis Hadis yang dipakai oleh pendapat yang kedua yang mengatakan ia adalah wajib. Ia mengatakan ia adalah wajib dan mereka menggunakan al asr fil amri wujub asal di dalam perintah adalah wajib. Nah. Kemudian pendapat ya, ini juga dinyatakan di dalam kisah yang lain itu tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala dalam hadis Abdullah bin Umar. Qala Ana Umar bainama huwa qaimun fil khutbati yaumal jum'ati idza khala rajulun minal muhajirin al awalin. Panadahu Umar ayu sa'atin hadhi qala inni syugiltu falam an qalib ila ahli hatta sami'tu at ta'dina falam asid ala an tawaddatu faqala al wudu aidan wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Nah, hadis ini juga sebagai dalil yang dikuatkan oleh pendapat yang ataupun sebagai dalil yang mengatakan wajib. Karena Umar radhiyallahu taala anhu mengingatkan bahwa e, Nabi Sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya. Ya. Tetapi hadis ini juga dipakai oleh pendapat yang ketiga yaitu pendapat yang mengatakan bahwa tafsil apabila diperkirakan bau artinya badannya bau kotor yang diperkirakan akan mengganggu orang yang di pinggirnya, orang yang di sekitarnya, orang yang menunaikan sholat, maka wajib baginya mandi. Sebab uh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala seolah-olah mengingkari kepadanya ketika ia melihat bahwa dimungkinkan dia ya adanya apa rahiyah ghairu thayyibah yaitu bau yang tidak sedap. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala maka ini tiga perkara ataupun tiga pendapat yang mengatakan e, tentang hukum mandi Jumat. Tentang hukum mandi Jumat apakah wajib atau dia apa? mustahab. Ya. Atau seperti tadi tafsir. Kesimpulan Allah alam dan saya akan mengambil mana yang roji. Tetapi kesimpulannya ijma para ulama tentang masyru'iyah tentang disyariatkan mandi pada hari Jumat. Dalam arti poin yang pertama ini kita juga tidak boleh tasahul, artinya menggampangkan apa? Menggampangkan bahwa kita itu oh apa? tidak mau mandi gitu ya. Dan itu memiliki keutamaan mandi hari Jumat itu. Nah, adapun yang berkaitan dengan mana yang lebih kuat, maka saya lebih condong kepada yang mengatakan wajib. Kenapa lebih kuat yang mengatakan wajib? Ada beberapa poin. Poin yang pertama liduhuri adilatihi. Karena bahir dari segi dalilnya. Walikuwati adilatihi karena dalil-dalilnya pun lebih kuat. Artinya apa? Bahir. Dalam arti bahir itu jelas itu perintahnya. Al aslu fil amri lil wujub. Asal di dalam perintah adalah menunjukkan kepada apa? Wajib. Kemudian dari sisi kekuatan hadisnya pun hadisnya adalah kebanyakan adalah diriwayatkan Bukhari, Muslim dan para ulama telah sepakat akan kesohihan hadis-hadisnya. Nah, adapun yang mengatakan tidak wajib mustahab saja maka berdalil dengan hadis-hadis. Ya, tadi seperti hadis Samurah Ibnu Jumdab. Pokoknya ikhtilaf para ulama visi hati hadil hadis. Maka para ulama telah berbeda pendapat tentang kesohihan hadis ini. Syekh Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini ya. Menghasankan hadis ini tetapi Syekhuna Mukbil Ibnu Hadi rahimahullahu taala beliau mentaibkan hadis ini. Dan terjadi perbedaan para ulama tentang masalah apa? Tentang masalah uh, riwayat Imam di sini kan riwayat Samurah yaitu tentang Al Hasanul Basri asami'a min Samurah amla. Di mana para ulama muhadis berbeda pendapat apakah Imam Hasanul Basri mendengar dari Samurah Ibnu Jundab atau tidak. Nah, perlu kita bedakan di sini tidak menjadi cacat kepada Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri itu imam muhadis ya. Dia adalah seorang tabi'in. Tetapi masalah apakah mendengar atau tidak ya. Maka di sini ada tiga kaul tentang Imam Hasanul Basri dari Samurah, ada yang mengatakan mendengar, ada yang menapikan tidak mendengar, ada yang mengatakan Hasan al-Basri lam yasma'an Samurah illa hadis akikah. Di mana ah, di sini ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Hasan al-Basri mendengar dari Samurah, ada yang mengatakan sama sekali tidak mendengar hadis, ada yang mengatakan bahwa dia tidak mendengar kecuali hadis akikah. Jadi hadis akikah dan ini adalah kaul al-Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala. Yaitu kalimat eh, apa? Ini adalah pendapat Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala. Dan di sini terjadi perbedaan di kalangan apa? ulama tentang hadis Hasan riwayat dari Samurah radhiyallahu taala Yang jelas para muhadis berbeda tentang masalah ini, ya. Kemudian ya barang siapa yang mengatakan dan mengambil kaul dengan penelitiannya tidak mendengar, maka hadis ini dhaif. Dan barang siapa yang mengatakan ia mendengar dan menyambung riwayatnya, maka berarti itu itisal mutasil riwayatnya dan hadis ini adalah sahih. Nah, tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Allah taala wa ala fardiyati sihatihi Fahadal dalil ya nafi ala wujubil ghasli yaumil jum'ah. Tetapi wallahu alam ditakdirkan hadis ini pun sahih, itu hadis Samurah ini adalah sahih di mana kita menetapkan tentang riwayat Hasan dan Sah artinya menyambung riwayat Hasan dari Samurah maka wallahu alam hadis ini pun tidak menafikan wajibnya mandi. Kenapa? Sebab kata-kata wal ghusl afdal. Mandi itulah lebih afdal. Dalam arti apa? Bahwa penetapan keutamaan tidak menafikan wajibnya, seperti sholat berjamaah kan. Salatul jam'ati afdalu min salatil fardhi. Maka penetapan afdaliyah itu tidak menunjukkan tidak wajib. Sebagaimana juga Allah Ta'ala menyatakan Fadlalallahul mujahidina alal qaidin. Ketika Allah Ta'ala memberikan keutamaan orang yang pergi daripada orang yang dulu. Maka asal jihad adalah hukumnya wajib. Dalam arti di sini apa? Wajib. Apabila ya dalam kategori di sini adalah jihad yang berkumpul syaratnya dan yang diwajibkan apabila imam memerintahkan atau dengan syarat-syarat yang lainnya. Ya. Tetapi apa? Tetapi di situ tidak menunjukkan bahwa apa? Bahwa jihad itu adalah tidak wajib. Ketika Allah telah mengatakan fadlallahu mujahidina alal qaidina ya. Itu ketika Allah telah mengatakan apa? Tentang adanya keutamaan. Maka apa? Eh, kadang-kadang e, kita mengetahui bahwa penyebutan keutamaan itu tidak menunjukkan tidak tidak wajib. Jadi menunjukkan keutamaan tidak menunjukkan kepada tidak tidak wajib. Ini adalah bantahan yang pertama. Ya. Bantahan yang kedua yang mengatakan man apa ahsanal wudu summa atal jum'ah. Ya. Di mana di sini tidak disebutkan mandi. Ya, maka kita katakan bahwa hadis ini pun tidak menafikan wajibnya mandi. Tetapi apa? Di sini menunjukkan tentang keutamaan menyempurnakan wudhu. Ya. Kemudian keutamaan mendengarkan khutbah Jumat. Ya. Keutamaan mendengarkan khutbah Jumat. Jadi tidak disebutkan dalam hadis ini, maka tidak menapikan adanya hadis yang lain yang mengatakan wajib. Dan kita mengetahui dalam kaidah ada mudalil muayyan la yastalzimu adamul madlul muayyan. Artinya tidak ada dalil yang tertentu tidak menunjukkan sesuatu itu tidak ada yang menunjukkannya. Karena ditunjukkan dengan dalil yang lain. Yaitu hadis hadis yang lain. Kemudian juga dengan hadis yang lain, itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan guslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa an yamassa tibi. Ya. Di mana di sini dikatakan bahwa mandi <coughs> disebutkan bersama memakai minyak wangi. Maka ini yang dinamakan dengan dilalatul iktiron ketika mandi itu disebutkan dengan memakai minyak wangi, yang mana memakai minyak wangi itu adalah mustahab dan itu adalah ijma tentang mustahabnya, maka jumhur mengatakan berarti mandi Jumat adalah waj tidak wajib. Tetapi walau alam hadis ini tidak menjadi sorib, artinya tidak menjadi pemaling ataupun yang memalingkan dari mana perintah dari hadis apa? Dari hadis-hadis yang mengatakan wajib. Kenapa? Karena ada dua jawaban yang pertama bahwa para ulama mengatakan, ulama usuliyun mengatakan dilalatul iktiron do'ifah. Artinya apa? Dilalah iktiron itu adalah lemah. Ya. Yang kedua kita katakan bahwa apabila disebutkan dalam satu bab tertentu, kemudian ada dalil yang lain yang menyebutkan tentang derajat tertentu itu derajatnya wajib, maka kita ambil dengan hadis yang lain. Sebagaimana kita mengatakan, umpamanya sunatul fitrah homsah, sunnah fitrah itu ada lima. Tetapi kita mengetahui bahwasanya mencukur apa memotong kumis itu adalah wajib, yang bukan mustahab. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang menunjukkan wajibnya. Kemudian apa dihitan itu adalah wajib pendapat yang roji. Maka yang mustahab itu apa saja? Yang mustahab adalah memotong kuku, mengambil bulu ketiak dan memotong ataupun mencukur apa bulu-bulu yang berada di sekitar parat. Nah, maka di sini pun kita mengetahui bahwa dilalatul iktiron adalah tidak tidak kuat. Jadi dilalatul iktiron adalah tidak kuat. Maka berarti apa? Dalil-dalil yang menunjukkan kepada wajib itu adalah lebih kuat ketimbang dalil-dalil yang mengatakan tidak tidak wajib. Nah, ini dari sisi mana yang lebih kuat di antara dua pendapat yang mengatakan wajib mustahab atau apa? tafsir. Tetapi paling tidak kaum muslimin yang dia rahmatul Allah Subhanahu wa taala jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengetahui bahwa mandi pada hari Jumat ini adalah memiliki apa? Memiliki keutamaan, ya. Memiliki apa? Keutamaan dan tentunya itu adalah perkara yang disyariatkan, maka dengan itu kita apa? Seandainya pun mengatakan tidak wajib, maka berarti bukan berarti kita akan meninggalkan dan dalam arti kita tidak akan melaksanakannya sunnah ini. Kemudian kita akan jelaskan juga ya kepada siapakah diwajibkan mandi ini. Apakah kepada wanita atau pada siapa? Maka Allah alam wajibnya mandi Jumat adalah bagi yang wajib padanya Jumat. Jadi yang wajib kepadanya apa? Jumat. Jadi yang wajib kepadanya apa? Jumat. Dan bagi orang yang akan mendatangi Jumat. Maka oleh sebab itu seorang wanita tidak wajib atasnya mandi Jumat. Karena dalam hadis Abdullah bin Umar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ida ja'akum ahadukum ila Jum'ati faliyagtasil." Apabila akan datang salah seorang di antara kamu ke masjid, ke apa ke Jumat, maka mandilah. Kemudian dalam hadis tadi, hadis Abdullah bin Umar tentang kisah Umar radhiyallahu taala anhu. Maka ini pun secara sorry, secara jelas ya mengatakan ini tentang kisah Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Liman? Liman at arada an ya'tiyal jum'ah. Bagi orang yang pingin mendatangi apa? Jumat. Jadi bagi orang yang pingin mendatangi apa? Jumat. Jadi dohirnya di sini menunjukkan apa? Bahwa mandi Jumat itu adalah wajib bagi orang yang akan mendatangi Jumat. Dan ini juga tentunya muafakoh dengan hikmah diperintahnya. Artinya sesuai dengan hikmah diperintahkan untuk mandi mandi Jumat. Kemudian kapankah kita mandi Jumat? Maka di sini bohirnya menunjukkan bahwa mandi Jumat adalah ketika akan pergi Jumat. Jadi ketika akan pergi apa? Jumat. Karena di sini tentunya akan sesuai dengan hikmah diperintahkan untuk mandi Jumat. Jadi artinya kalau kita mandi Jumat, maka lebih abdol berdekatan dengan ketika kita akan Jumat. Hal itu kenapa? Karena dimungkinkan kalau mandi pagi-pagi ya kita akan beri keringat kembali. Ya, dan kita akan ya mungkin ada aktivitas dan sebagainya. Nah, maka barang siapa yang mendapatkan apa keleluasaan ya. Kenapa? Saya katakan mendapatkan keleluasaan karena mungkin ya bagi sebagian kaum muslimin hari ini yang dia kerja dalam sebuah perusahaan ataupun dia kerja dalam perkantoran itu kan tidak mungkin mandi ya ketika dia akan istirahat kerja ya itu tidak mungkin maka tidak apa-apa ya dia mandi pada pagi harinya dalam arti sebelum dia pergi berangkat untuk kerja ya. ya. tetapi bahir hadis itu dalam hadis Abu bin Umar yang tadi idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil maksudnya di sini bahirnya apa ida aroda an ya'tiya ilal jum'ah Artinya barang siapa yang ingin, maka di sini menunjukkan apa? Waktu yang dekat antara mandi dengan Jumatnya. Mandi dengan apa Jumatnya dan di situ akan sesuai dengan hikmah disunahkan ataupun dianjurkan disyariatkan untuk mandi. Karena apa? Ketika kita akan menghadap kepada Allah Ta'ala dan berkumpul dengan kaum muslimin. Di mana hari itu adalah hari raya kita. Hari raya mingguan. Maka, ya disunahkan Artinya disunahkan ini bukan sunnah bimana mustahab, artinya disyariatkan untuk mandi pada hari itu. Syariatkan untuk mandi pada hari itu. Demikian juga, ya, para ulama menjelaskan dalam hal ini yang kita akan jelaskan nanti, ya, juga. Dan di sini kita akan isyaratkan, e, bolehkah kita mandi Jumat dengan mandi janabah disatukan? Jadi, Bolehkah kita mandi Jumat disatukan dengan mandi janabah? Ya juz. Al-jam'u walakin biniyataini. Allah alam di sini boleh dia itu untuk menjama mandi. Artinya apa? Dengan satu kali mandi ya. Untuk dua perkara. Tetapi yang dimaksud di sini maka dengan dua niat. Artinya apa? Mandi janabah, kemudian juga dia mandi niat dengan mandi apa? Mandi Jumat. Dan apabila dia meniatkan salah satunya maka dia akan mendapatkan satu saja. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli manawa. Dalam arti begini, barang siapa yang meniatkan mandi Jumat saja dan dia tidak meniatkan mandi janabah maka dia tidak mendapatkan hasil dari mandi janabah. Dan barang siapa yang dia meniatkan mandi janabah saja dan dia tidak meniatkan untuk mandi Jumat, maka dia juga tidak akan mendapatkan pahala dari mandi Jumat. Sebab keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu biniyat wa innamal likulmriin manawa. Jadi setiap amal tergantung kepada niat dan setiap pahala yang akan diberikan oleh Allah Taala tergantung kepada niatnya. Di sini maksudnya apa? Barang siapa yang meniatkan untuk dunia, umpamanya dalam sebuah amalan, maka dia akan mendapatkan dunia saja. Dan barang siapa yang mengharapkan dari Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Nah, maka demikian juga di sini, apabila seseorang meniatkan satu, ya, dan dia tidak meniatkan yang lainnya, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya saja. Nah, adapun hadis yang menunjukkan bolehnya kita menjama dalam satu mandi untuk dua perkara, dua niat, maka sesungguhnya di sini dengan beberapa hadis ataupun dengan beberapa dalil. Pertama dalil hadis. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manigtasala yaumal jum'ati guslal janabah. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manigtasala yaumal jum'ati guslal janabah. Barang siapa yang mandi hari Jum'ah guslal janabah di sini katanya diisyaratkan bahwa kebiasaan para sahabat radhiyallahu taala anhu tatkala hari Jumat maka mereka itu setelah dan pagi setelah berzikir pagi maka mereka bergegas menemui istrinya. Lalu mereka itu berjima, lalu mereka mandi dengan mandi juma Artinya mandi mandi janabah dengan meniatkan mandi juma Maka di sini dikatakan ghusl janabah imma kaifiyahnya seperti mandi janabah ya ataupun di situ menunjukkan ada isyarah yaitu apa mandi yang dibarengkan dengan mandi janabah. Artinya dengan meniatkan dengan mandi apa? Dengan mandi janabah. Maka di situ berarti menunjukkan kepada hal tentang apa? Bolehnya. Menyatukan. Demikian juga hadis ya. Yang lain yang berbunyi manik tasala yaumal jum'ati ghusl janabah. Artinya apa? Barang siapa yang memandi pada hari Jumat dengan mandi janabah, maka di sini apa? Boleh orang untuk uh, apa? menjamaknya. Jadi boleh untuk menjamaknya. Tetapi dalam maksud yang tadi kalau ia meniatkan mandi janabah saja, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan dan pahala mandi Jumat. Dan apabila dia meniatkan mandi Jumat dan dia tidak meniatkan mandi karena dari junubnya, maka junubnya ini tidak bisa hilang. Sebab menghilangkan hadas akbar itu mesti dengan niat. Dan ini pendapat jumhur. Jadi pendapat apa? Jumhur ulama. Jadi pendapat jumhur ulama. Kemudian, adapun berkaitan dengan kaifiah, kita juga belum menjelaskan kaifiahnya. Ya, jadi kita pun belum menjelaskan apa kaifiahnya. Tetapi wallah alam bahwa mandi Jumat kaifiahnya adalah yang abdul seperti mandi janabah. Itu seperti apa? Mandi janabah yang kita akan jelaskan nanti. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah tadi apa? mandi tasallayu yaumal jum'ati guslal janabah. Yang mana di sini menunjukkan apa? Adanya kesamaan karena dikatakan seperti mandi janabah. Yaitu menunjukkan apa? Bahwa mandi Jumat seperti mandi apa? Janabah. Jadi mandi Jumat adalah seperti mandi mandi janabah. Jadi seperti mandi mandi janabah. Ya. Ini apa? Yang berkaitan dengan mandi Jumat. Kemudian kita akan jelaskan poin yang lain. Ya. Apakah setelah memandikan mayit itu adalah kita diperintahkan untuk mandi? Ya. Di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man ghusala mayitan wa man hamalahu falyatawadda. Diriwayatkan oleh Imam yang lima. Barang siapa yang memandikan mayit maka dia mandi dan barang siapa yang memikulnya maka ia adalah berwudu. Ya. Maka dia adalah apa? Berwudu. Jadi ini adalah hukum mandi dari apa? Dari memandikan mayit ya. Nah, di sini apakah wajib kalau kita itu memandikan mayit berarti kita harus <coughs> mandi? Allah ya. Wallahu alam, pendapat yang roji bahwa hadis ini adalah lemah. Ya, hadis ini apa? Lemah. Ya. Maka tidak wajib bagi orang apa yang memandikan apa mayit itu adalah tidak wajib untuk apa? Untuk mandi. Ya. Karena Allah alam derajat hadis ini adalah tidak tidak sahih. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mandi untuk dua hari raya. Ya. Telah dinukil ijma tentang sunnahnya mandi untuk dua hari raya. Itu hari Id, Idul Fitri, dan Idul Fit, Idul Adha. Dan Idul apa? Idul Adha. Al-Imam As-Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala telah mengatakan sunnatul fitri salah satu al-masyu ilal musalla wal aqlu qabla al-khuruj wal igtisal. Dia mengatakan di antara sunnah fitr adalah tiga. Berjalan ke musola, artinya tidak berkendaraan, makan sebelum keluar, dan mandi. Dan di sini juga ada asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala Karena Abdullah bin Umar yagtasilu yaumal fitri. Keadaan beliau adalah ia biasa mem membiasakan mandi pada hari Idul Fitri. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala berdalil dengan hadis tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang mana uh, beliau ya yaitu Abdullah bin Umar mengkisahkan tentang Umar radhiyallahu taala anhu tentang e, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Umar tentang disunahkan memilih pakaian yang terbaik pada hari itu. Dan di sini diambil dengan apa? istilzam. Artinya istilzam ini kalau disunahkan memakai pakaian yang bagus pada hari Jumat dan tajamul artinya apa? berhias maka tidak mungkin akan berhias itu sempurna kalau ia tidak tidak mandi. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan sunnahnya mandi bagi hari raya. Kemudian disunahkan juga mandi untuk ihram. Ya, jadi untuk ihram ya, dan masuk Mekah. Jadi karena ihram ataupun masuk Mekah. Ya. Dimana di sini dinyatakan dalam hadis ya ra itu hadis dari Musabit annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waqta salat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau artinya membuka pakaiannya ketika dia akan e, ihram kemudian dia mandi ya. Diganti dengan pakaian ihram ya. Kemudian beliau adalah mandi. Maka menunjukkan apa? Di sini disunahkan untuk untuk mandi. Kemudian juga apabila akan masuk Mekah ya. Di mana dinyatakan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, anhu kana la yadkhulu Makkah illa ya'ti bidi tua hatta yasbih wa yaktasilu thumma yadkhulu Makkah naharon ila akhirih. Bahwasanya beliau mengatakan tidak masuk Mekah kecuali dengan jalan dari babi tua. Sehingga datangnya waktu subuh, kemudian dia mandi, kemudian dia masuk ke ke Mekah. Dan hadis ini menunjukkan bahwa apa? Bagi yang ya, bagi apa? Bagi yang akan masuk Mekah maka disunahkan untuk apa? Untuk mandi. Ya, untuk mandi. Jadi disunahkan untuk mandi. Maka ini diantara perkara-perkara yang disunahkan untuk apa? Untuk mandi. Ya, yang disunahkan dia untuk mandi. Kemudian juga disunahkan untuk wanita yang istihaboh di mana dia mandi dalam setiap mau sholat. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh uh, seorang wanita yang bernama ya ya disebutkan dalam hadis ya bahwasanya ia ya mandi dalam setiap apa? dalam setiap sholat. Ya, jadi dalam hadis Ummu Salamah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha annaha kana tagtasilu likulli salatin. Bahwasanya dia adalah mandi dalam setiap apa? dalam setiap sholat ya. Jadi ia mandi dalam setiap solat. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita telah menyelesaikan tentang perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi ya. Jadi perkara-perkara yang mewajibkan kita apa? Mandi ya. Dan perkara-perkara yang disunahkan kita untuk apa? Untuk untuk mandi ya. Jadi e, untuk apa? Untuk mandi tempat-tempat yang kita diperintahkan untuk mandi, tempat-tempat yang kita disunahkan untuk apa? Mandi. Maka barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah pada minggu yang ketiga kita akan jelaskan tentang nah. kaifiatul gosli, tentang tata cara mandi. Insya Allah. Nah, Ustaz. Demikian ikhwatar Islam, azan ya Allah ayyakum. Sesi materi dari eh, pembahasan yang begitu lengkap dan detail tadi kita simak dari permasalahan mandi janabah yang disampaikan oleh Alustad Abu Qatadah Hafizullah Ta'ala pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, waktunya bagi Anda untuk saat ini mengajukan pertanyaan. Anda bisa mengirimkan melalui pesan singkat di 0217736543 atau secara langsung dengan telepon di 0218236543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Ibu? Dari Umar Abdurrahman di Cibinong. Silakan Ibu. Uh, ini saya mau nanya, kalau hari Jumat itu uh, suami saya kalau mandi Jumat itu pagi-pagi soalnya kan kerja gitu. Mm-hmm. Yang mau saya tanyain itu kalau mandi Jumat itu pas mau Jumatnya atau boleh dari paginya gitu. Iya. iya. Afwan, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam iya. warahmatullahi wabarakatuh. Taip, tadi sudah dijelaskan mungkin ya. bisa diulangi kembali. Ya, sudah dijelaskan. Hmm. Afdolnya adalah ketika akan pergi Jumatnya. Iya. Karena hadisnya itu Ida'ata ahadukum al-jum'ata au idza jaa ahadukum al-jum'ata. Itu menunjukkan bahwa apa kalimat idza itu kan ai idza aroda. Idza aroda yang menunjukkan ketika ingin ke Jumatnya. Yang menunjukkan di situ adalah berdekatan. Dan ini adalah abdolnya tetapi kalau tidak mampu karena tadi ya kerja ataupun mungkin karena orang di kantor dan sebagainya yang tidak memungkinkan dia akan pulang dulu, akan mandi terlebih dahulu maka apa? Tidak mengapa dia mandi pada pagi harinya sebelum dia pergi e, kerja ya. Dan telah masuk kepada hakikat nah. mandi hari Jumat. Dan tadi juga bahwa mandi hari Jumat itu Allah alam ba'da tulu'i al-fajri. Jadi setelah e, terbitnya fajar sodik yang dinamakan hari pada waktu itu Allah iya. alam. Taib. Demikian untuk Umar Abdurrahman dan selanjutnya kita angkat dari Bapak Ahmad di Kalimalang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, eh, mau nanya nih Ustaz, tadi iya. kan kalau badannya bau itu kan wajib mandi Jumat kan wajib hukumnya. Ya, iya. Yeah. Bagaimana kalau dia itu kena kena penyakit ya bau badan gitu udah bertahun-tahun tidak bisa hilang bau badannya. Iya. Yeah. Hukumnya dia sholat berjamaah di masjid itu gugur atau bagaimana? <laughs> Ini mengganggu, iya. mengganggu ini. Mengganggu. yang lainnya pak ya. Iya. Taib, terima kasih Pak Ahmad. Cukup Pak. Nah, ya taib. Waalaikumsalam warahmatullah. uh, eh, ada hadis ya yang berkaitan dengan makan apa? bawang putih ataupun bawang merah ya. Iya. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam man akala sauma awil baso fala yaqrabanna masajidana fa innal malaikata tata'adda kama yata'adda bani Adam. Hmm. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang memakan ya bawang putih ataupun bawang merah hmm. ya maka ia tidak boleh mendekati masjid-masjid kami hmm. karena sesungguhnya malaikat terganggu ya dengan baunya tersebut sebagaimana terganggunya Bani Adam. Karena kalau ketika kita sholat para malaikat itu bersab seperti kita ya. Mereka bersab seperti kita. Maka di sini punya faidah ya. Faidah yang pertama bahwa orang yang berdekatan memakan basol dan ia belum bisa menghilangkannya maka ya dia tidak boleh artinya ke masjid sehingga dia harus menghilangkan baunya tersebut ya. Dan kita mengetahui di sini ya kalau rok apa kalau di situ bawang putih bawang merah apalagi ya kalau rokok gitu ya. Iya. Orang bawa rokok ataupun iya. orang bahkan sengaja di masjid apa merokok ya. Iya. Nah itu juga menunjukkan ya e, tidak boleh ya. Hmm. Kemudian sekarang yang berkaitan dengan bau badan ya, yang orang yang memiliki penyakit dari badannya ya, ya hmm. bau badan ya. Hmm. Apakah dia itu makdur untuk tidak sholat berjamaah ya? Hmm. Jadi adanya dapat toleransi untuk tidak sholat berjamaah hmm. ya. Walau alam ya mungkin dengan sekarang bisa memakai minyak wangi, yeah. memakai bedak ataupun sebagainya yang itu bisa menghilangkan rasa bau maka harus ditempuh ya untuk melakukan hal tersebut atau terapi yang atau lain terapi ya. terapi yang lainnya ya hmm. terapi yang lainnya dengan makanan dan sebagainya itu hmm. mungkin perlu diusahakan tetapi apakah hmm. ia itu apa gugur dari kewajiban sholat apa berjamaah hmm. nah Allah alam ya dalam hal ini saya belum mendapatkan apa e, penjelasan para ulama secara khusus berkaitan dengan masalah yeah. ini ya hmm. kita akan hmm. teliti kembali Hmm. Tetapi mungkin dari sisi kaidah umumnya, jika seandainya memang memadorotkan orang lain, ya, yeah. dalam arti menjadikan orang yang di sekitar pinggir kanan kiri itu tidak khusyuk, hmm. maka tidak mengapa ya bagi orang itu tidak melakukan sholat berjamaah, ya, hmm. yang menyebabkan orang lain tidak khusyuk, ya dengan mengambil hadis yang tadi itu man akala sauman awo basolan, ya itu hadis itu. Tetapi kita akan teliti lagi nanti. Taip. Demikian untuk Bapak Ahmad. Kami angkat berikutnya dari telepon kembali ada Umu Zulfa di Bojong, Bogor ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, eh, Ustaz mau tanya, kalau sedang haid dan nifas kan dilarang bima. Hmm. Nah, pertanyaannya eh, boleh enggak beristimana bil mar'ati menggunakan mm, mulut istri? Iya. Terus eh, hmm Cukup. Kan katanya itu hmm. adalah cara-cara kufar, tapi dengan cara lain itu gimana gitu? Baik, cukup Ibu. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tidak bisa menggambarkannya ya, hmm. tetapi hmm. wallahu alam ya bagi uh, kaum muslimin, kaum muslimah, hmm. artinya ada mul mubalaghah ya. Hmm. Bimas jadi artinya tidak boleh gulu ya. Hmm. Jadi tidak boleh gulu. Adapun tentang apa? tentang dalilnya ya. Di situ kita tidak mendapatkan dalil yang sore tentang pelarangannya eh. ya, tentang masalah ini. Sebagaimana juga para ulama mengatakan seperti itu. Ya. Tetapi wallahu alam ya. Eh, yang para ulama menjelaskan ya yaitu al istimna bil fahdain. Hmm. Ay bi fahdail mar'ah. Ya. Yaitu istimna dengan dua paha istri. Hmm. Dan itu apa dibolehkan wallahu alam. Tetapi untuk oral sex ya seperti itu ya artinya apa? Artinya ya untuk seorang ya hmm. muslimah ataupun mukmin ya lebih abdol untuk untuk meninggalkannya, yeah. lebih abdol untuk tidak melakukannya. Ya mungkin ya dari sisi umpamanya bahwa itu adalah tempat kita berzikir, tempat kita bertasbih, yeah. alat kita untuk bertasbih dan sebagainya. Hmm. Ya, berkaitan dengan hal-hal seperti ini walaupun ya e, untuk mengatakan haram gitu, untuk mengatakan tidak boleh dalam arti sampai kepada derajat haram yeah. itu tidak ada dalil yang sorry yang menunjukkan tentang pengharumannya nah, Nah. Sebab mungkin ya diambil juga kaidah umum al aslul ibah. Yeah. Jadi asal dalam segala sesuatu itu adalah boleh di mana orang mencari kepuasan yang berkaitan dengan syahwatnya. Tetapi ya tentunya orang memilih sesuatu yang apa? Sesuatu yang lebih e, aslah, kemudian sesuatu yang lebih yeah. di situ apa tidak berkaitan dengan sesuatu berkaitan dengan berlebihan lah gitu. Allah. Baik. Nah, demikian pertanyaan dari Ummu Zulfa dan juga e, pertanyaan e, yang datang dari beberapa pesan singkat yang sama ya. Kemudian kita angkat dari pesan singkat Ustaz dari e, yang pertama dari Bapak Syahroni di Bekasi. Ustaz, apakah orang yang habis minum khamr juga ada syariat untuk eh, mandi besar Ustaz. Demikian. Tidak ada ya kewajiban untuk apa dia itu harus mandi mandi ya ketika ia itu apa minum khamar. Tetapi para ulama e, membahas tentang apa? Tentang hmm. masalah e, setelah igma. Hmm. Artinya setelah apa? Di mana ia adalah setelah pingsan itu. Di mana sebagian para ulama ada yang mengatakan disunahkan ya setelah pingsan yeah. di mana ia itu adalah mandi gitu ya. Hmm. Tetapi tidak ada dalil yang yang menunjukkan ya. Yeah. E, dalam arti apa? Khusus yang berkaitan dengan apa tadi? Minum homer. Minum homer ya. hmm. ya. Jadi untuk minum homer itu tidak ada dalilnya. Ya. Tetapi yang berkaitan dengan masalah apa? E, setelah bangun dari dari apa? Dari pingsan. pingsan di sini ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat faqila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala usallin nas. Faqulna la hum yantadirunaka ya Rasulullah faqala du'u li ma'an bil mihbabi. Qalat fa'alna fagtasara thumma dhahaba liyanu'a fa'ugmi alaih thumma afaqa faqala usalli nas. Faqulna la hum yantadirunaka ya Rasulullah faqala da'u ila ma'in faqala usalli nas faqulna la huwa yantadirunaka ya Rasulullah fadakarat irs ya irsalahu ila Abi Bakrin artinya di sini tentang perintah kepada Abu Bakar Siddiq nah di sini disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi setelah dia itu bangun dari apa dari pingsannya hmm. maka di sini dikatakan sunnah tetapi bukan berkaitan dengan minum khomernya yeah tetapi berkaitan dengan apa? Pingsan. Dengan pingsannya itu. Jadi sebagian para ulama mengatakan sunnah apabila mandi setelah pingsan. Nah, kemudian dari uh, saudara Huzaifah di Jati Asih, hmm. Ustadz jika kita mimpi tetapi uh, kita merasa bukan mimpi jima ya Ustaz, tapi uh, ketika bangun kita dapat mani, apakah wajib mandi dalam hal ini Ustaz? Uh, kita telah jelaskan ya bahwa orang yang bangun tidur itu ada beberapa jenisnya Jenis yang pertama, dia bangun melihat air dan dia mimpi. Maka atasnya wajib apa? Mandi ya. Nah. Apabila dia bangun dan dia mimpi jima, tetapi ia tidak melihat air, maka ijma para ulama atasnya tidak apa? Tidak wajib mandi. Jadi baginya tidak wajib apa? Mandi. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan naam idhiyaro atilma. Ketika uh, Ummu Sulaim bertanya, Apakah bagi wanita ada mandi apabila dia ihtilam kata Rasul? Iya apabila ia melihat air. Artinya di sini memberikan kaidah yang saya telah jelaskan. Apabila dia bangun dan dia mimpi dan melihat air maka dia wajib mandi. Apabila dia bangun dan mimpi ia tidak melihat air maka tidak wajib mandi. Nah, poin yang ke selanjutnya adalah orang yang bangun tidur dia tidak mimpi lalu dia melihat air. Maka di sini ada empat kedudukan. Jadi di sini ada empat kedudukan. Yaitu apa? Apabila seseorang bangun dari tidurnya, ya, bangun dari tidurnya, lalu ia melihat air dan dia tidak tidak mimpi, ya. tetapi ia melihat air. Maka ini ada empat kedudukan. Ya. Apabila dia yakin itu adalah mani, maka wajib baginya mandi. Jadi apabila bangun dan dia tahu itu adalah mani dan dia yakin adalah mani dengan ciri-cirinya, maka wajib atasnya apa? Mani. hmm. Karena di sini apa menggunakan dalil ya umum al yakinu la yuzalu hmm. Apabila ia yakin itu adalah air mani, maka wajib mandi baginya. hmm. Dan apabila dia bangun dan dia melihat air, ia yakin itu adalah air madi, maka atasnya tidak wajib mandi. Iya. hmm. Maka dia adalah berwudu saja dan mencuci zakarnya. Kalau ia yakin bahwa itu adalah air madi. Nah. Yang ketiga, apabila ia itu bangun dan dia melihat air, tetapi dia tidak yakin apakah ini adalah air madi ataupun air mani. Tetapi baginya adalah ada yang bisa menghalah hukum, artinya yang bisa dia itu menggantungkan hukum. Umpamanya dia bertanya ya kepada temannya, ya ketika dia memperlihatkan di kainnya atau apa, ini adalah air, maka dia mengatakan, oh iya ini air mani. Maka dia bergantung kepada hukum orang yang memberikan patma kepadanya. Maka dia harus mandi. Dan apabila orang yang diberikan pertanyaan itu, orang artinya orang yang tahu, dia mengatakan air mandi, maka dia apa? Maka dia harus tidak mandi. Artinya berarti tidak mandi. Dia menghukumi itu adalah air mandi. Kenapa? Sebab di sini berkaitan dengan ayat pas alu ahladi dzikri la ta'lamun. Artinya orang awam ketika dia itu bertanya tentang satu hukum, masalah, maka dia harus mengambil ilmu yang telah ditanya kepada orang yang ditanyakan dari ahlul ilmi. Nah, yang keempat, apabila dia mengetahui melihat airnya, dia tidak tahu apakah ini air madi, apakah air mani. Lalu apa? Tidak ada orang juga untuk meng, apa? Untuk menggantungkan kepadanya hukum, untuk menyerahkan kepadanya hukum, maka apakah dia mandi atau tidak? Maka sebagian para ulama mengatakan tidak mandi baginya. Sebab orang yang tidak yakin apakah mani ataupun bukan, maka ini tidak ada hukum baginya. Nah, tetapi ada yang mengatakan bahwa apa? Asalnya gitu ya, orang yang telah mandi, maaf, orang yang telah bangun dari tidur, maka apa-apa yang dilihatnya itu secara umum itu berarti air mani. Apa? Berarti air mani. Karena ima ia itu lupa mimpi. Dia itu sungguhnya mimpi, tapi lupa dia apakah malam tadi mimpi atau tidak. Sebab kadang-kadang orang juga dilupakan dari mimpinya. Maka baginya apa? Mandi. Maka kalau diambil poin yang pertama berarti apa? Mengambil kaidah bahwa al yakinu la yuzalu bisa. Dalam arti apa? Bahwa ketika kita tidak tahu apakah air mani ataupun air mati maka hukumnya tidak ada baginya katanya. Nah, tetapi kalau kita akan mengambil torikoh ihtiyat, artinya kehati-hatian bahwa Ya, kalau hukumnya ini adalah air mani, maka kita wajib mandi. Tatkala kita tidak tahu, maka katakanlah saja ini adalah air mani. Maka ya kalau kita mandi itu adalah lebih abdol ihtiyaton. Nah. Artinya nah. kalau kita mandi maka itu lebih abdol sebagai kehati-hatian. Ini secara tafsir berkaitan dengan kalau iya. kita bangun dan melihat air Allah. Nah, demikian untuk penanya di pesan singkat. Kami angkat kembali di ujung telepon ada Bapak Muhammad di Menteng. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hmm. Pak Ustaz, iya. seandainya iya. saya tadi berjima sama istri, mm terus saya tidur lagi, iya. terus saya bangun, nah, tapi saya lupa saya itu berjima itu. Saya mandi iya. biasa, mandi keramas seperti itu, tapi saya lupa sama sekali saya tidak hmm. berniat untuk mandi. Tidak berniat untuk mandi janabah ya. Hmm. Terus itu saya sholat sunat duha ya empat rakaat. Habis itu gimana sholat saya Pak Ustaz? Nah, itu sholat wajib bagaimana? Sholat sunat iya. bagaimana? Iya. Hmm. Nah, terima kasih Pak. Hmm. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam ah. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Itu pertama ya, uh, mandi Bapak ya, seandainya Bapak mandi gitu ya. Hmm. Maka itu tidak bisa menghilangkan hadas ya. Yeah. Artinya hadas besar tetap ada di Bapak sebab uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal amalu binniyat wa hmm. innamal likulli imri'in manawa. Dan apabila Bapak melaksanakan sholat wajib, maka sholat Bapak tidak sah dan wajib untuk diulangi. Hmm. Bapak mandi dan untuk mengulangi lagi sholatnya. Kenapa? Karena Bapak sholat tanpa dengan syarat. Hmm. Artinya syaratnya tidak ada. Maka tentunya al-masrud itu adalah batal. Maka dengan itu, Bapak ya diwajibkan untuk mengulangi sholat wajibnya. Hmm. Adapun tentang mustahabat, ya karena tidak tahu ya, apakah ada ganjaran di sisi Allah jelas ada ganjaran ya, dan tidak usah mengulangi ya, sebab itu tidak wajib untuk mengulanginya ya seperti tadi sholat duha tidak wajib untuk mengulanginya apakah ya. ada pahala bagi bapak ada pahala nah insyaallah Taib. demikian untuk bapak Muhammad dan kami angkat kembali di layanan on air assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah silakan pak dari mana Nah, dengan Pak Edi nih dari Duren Sawit. Silakan Pak Edi. Ah, mau tanya Pak ya. Hmm. Ini hmm. saya kan kemarin sama bos itu kebetulan ke anu ke apa itu ke pertukuan ya, pertokoannya bukan mall gitu. Dan pasti di situ saya lihat memang nggak ada nggak ada apa nggak ada itu nggak ada musola gitu ya. Iya. Nah, terus karena kepepetnya terus saya mamanya sholat asar gitu ya karena waktunya sedang mepet sampai maghrib. Iya. Yeah. Itu uh, sholat asarnya saya anu di mobil aja di mobil dengan Pak, ya. tayamum itu gimana itu ya? Apa, apa diperkenankan atau gimana itu? Atau harus diulang? Hmm, itu uh, di, di, di mobilnya di uh, eh, di perjal maksud di, uh, di perjalanan Pak. Mobilnya diparkir. Diparkir ya? Ya, tapi ya itu air juga nggak ada, jadi tayamum otomatis. Itu di masih di wilayah Jakarta sini Pak ya? Iya. Maksudnya tidak tidak jauh-jauh okay. Pak ya. Terima kasih Pak Edi. Silakan Ustaz mungkin penjelasan. Ya, untuk hal ini ya sebenarnya ini tidak boleh be, apa berulang kembali ya gitu ya. Iya. Hmm, hmm. Untuk Bapak gitu ya. Iya. E, karena ya sholat di atas kendaraan bagi sholat wajib itu tidak boleh asalnya hmm, ya. Iya, iya. Maka saya kira kalau ke mall ya, ya itu di mall itu Polimnya ada musola ya insyaallah. nah. Ya mall-mall itu ya, sekarang ya, biasanya ada musola dan ya sebenarnya tidak boleh bikin mall tidak ada musolanya. Hmm. yaitu bisa dikomplain dan bisa tidak apa tidak digunakan mall itu bisa ditutup ya hmm. karena di antara syarat mall itu ada itu mesti ada ruang sholatnya ya. yeah. mall yang tidak ada tidak ada tempat sholatnya itu bisa dilaporkan ya, ya. jadi bapak mesti sholat tidak boleh di atas mobil kemudian yang kedua juga sholat ketika ada air ya itu tidak boleh dengan apa tayamum tayamum ya jadi sholat bapak tidak sah sebenarnya iya. jadi tidak sah sebenarnya dan sebagainya. Bagaimana? Ya ketika kemarin Bapak melakukannya ya melakukannya maka ya itu beristighfar saja kepada Allah taala, bertaubat saja kepada Allah taala ya. Dan apakah harus diulangi atau tidak? Ya wallahu alam ya tidak wajib diulangi ya. Hanya Bapak untuk beristighfar dan bertaubat ya. Hmm. Nah, saya isyaratkan kalimat yang lainnya. Adapun kalau tidak memungkinkan, ya seperti kita mungkin ketika perjalanan di kereta api iya. ataupun perjalanan di atas pesawat hmm. atau mungkin di atas bis yang tidak memungkinkan kita untuk sholat ya di jama ya seperti mungkin ya e, sholat asar ya tidak mungkin di jama kemana ke maghrib ke maghrib hmm. ya E, maka ya itu Allah alam diperbolehkan kita untuk sholat di atas kendaraan dengan tayamum hmm. apabila tidak ada air ya dengan mengamalkan firman Allah taala fattaqullaha mastata'tum tapi Ustaz, ini eh, sekedar tambahan saja bagaimana bila kita di perjalanan misalnya dengan mobil kemudian mendapati waktu sholat apakah boleh kita apabila tidak mendapati masjid saja kita turun dari eh, dari mobil dan kita laksanakan mungkin di daratan Ustaz dengan Iyi, kita mengambil boleh, ya? eh, tempat yang layak uh, ah, ah. itu, dan itu kita mengetahui bahwa hmm. keutamaan usla, uh, umat Islam itu yeah. ilat liyal ardu masjid dan hmm. tahura dan iya. telah dijadikan bagiku tanah ini, bumi ini sebagai tempat sujud dan tempat apa untuk toharoh, alat untuk bertoharoh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al ardu kulluha masjidun illa al hamamu wal makbaroh. Seluruh bumi ini adalah tempat sujud bagi kita kecuali kuburan dan apa WC. Kita tidak boleh sholat di atas kuburan, iya. tidak boleh sholat di WC. Iya. Ya, tapi boleh di seluruh tempat. Hmm. Bahkan sholat itu asalnya tidak mesti dalam bangunan apa masjid iya. ya kapan saja bapak melihat tempat itu suci maka boleh untuk apa untuk sholat ya. Taip. kemudian kita angkat berikutnya dari penelpon ya, bahkan mungkin tadi ya bapak ya kalau ya. ditakdirkan sholat di luar aja gitu hmm, ya, seperti mungkin bapak misal, tadi ya bapak tadi tidak usah sholat di atas apa mobil. di dalam kendaraan hmm. di mobil ya. sholat di di parkiran juga tidak mengapa kalau memang tidak ada ya kita tahu kiblatnya ya apa pakai koran atau apa kalau tidak pakai koran pun asal dilihat itu bersih tidak jadi masalah iya, ya. nah. Taib. Demikian tambahan untuk uh, pertanyaan dari Bapak tadi. Kami angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Silakan. Dari mana Pak? Dari Yuki di Selenci. Silakan. Gini iya, saat kan kemarin kan pas ngebahas wudhu uh, ketika kita menyentuh kemaluan kan batas Ustaz ya. Mm -hmm. uh, tapi ketika mandi junub itu gimana Ustaz? Kita apa menyentuh kemaluan gitu. Mm -hmm. Di tengah-tengah mandi apa nggak sengaja kita menyentuh kemaluan itu gimana? Terus yang keduanya kotoran Eh, tikus itu najis apa tidak seperti itu aja ya hmm. itu hmm. tentang nanti tentang mandi janabah ini apakah wajib wudhu lagi tidak? Allah alam nanti kita jelaskan ya. bahwasanya kalau mandi janabah dengan mandi yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tartib yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu tidak tidak wudhu lagi setelahnya. Tetapi apabila dia menyentuh zakar dan dia meyakini bahwa menyentuh zakar itu adalah batal, maka tentunya ya bagi dia adalah wajib wudhu lagi setelahnya. Nah. Karena menyentuh dakar adalah membatalkan apa? Wudhu. Baik. Dan begitu banyak Dan, pertanyaan. Ah, hmm, adapun apa ini? tadi Oh, ya, uh, tikus, tikus ya, itu, kotoran tikus itu. Allah alam tidak najis. Tidak najis. Nah, dan begitu banyak pertanyaan yang uh, bertanya seputar kaifiat atau tata cara dari mandi janabah. Insya Allah untuk pekan depan ya, saja. pekan depan kita nah, akan jelaskan. Taib. Kemudian kita angkat dari pesan singkat ada Pak Abdullah di Keranji. Uh, Ustadz apabila seorang wanita haid pada hari pertama keluar, kemudian hari kedua, ketiga, keempat bersih, hari kelima keluar lagi, apakah hari yang bersih dari hari kedua, tiga, empat tadi terhitung sebagai masa haid atau bagaimana Ustadz? Uh, itu yang dinamakan idan kotoat suma adat. Artinya apabila berhenti kemudian kembali lagi. Iya. Maka ini ada dua jenis. Apabila in kotoat yaum, uh, apabila umpamanya berhenti satu hari datang satu hari maka ini dihitung head semuanya iya. artinya dia tidak boleh umpamanya ketika melihat bersih ya maka dia sholatnya sehingga dia yakin bahwa ia telah melihat alamat tuhur tetapi apabila berhenti berkepanjangan ya artinya berhenti berkepanjangan sekarang umpamanya dia biasa head oh, tujuh hari lalu dia melihat bersih pada hari yang ketiga dan hari keempat kelima keenam itu bersih maka wajib atasnya sholat dan wajib atasnya mandi. Hmm. Sebab di sini ya kembali kepada firman Allah Taala yas'alunaka anil mahid kul huwa ada fa'tazilun nisa afil mahid. Hmm. Artinya di sini menunjukkan apabila e, berhenti dan dia melihat alam tuhur yaitu alamat suci itu ada dua. Imma antara kisotal bayda, imma seorang wanita itu melihat kisotal bayda yang dimaksud di sini adalah air bening. Ya, yang keluar ataupun yang ada biasanya dari e, tempat rahim seorang wanita yang itu menunjukkan sebagai alamat suci atau dia memasukkan tisu ataupun memasukkan kain kasa ke kepadanya lalu mengeluarkannya maka kain kasa itu bersih dan tidak ada artinya bekas darah ataupun sesuatu di dalamnya maka dia telah melihat itu bersih maka ketika dia melihat bersih dalam hari-hari tertentu tiga hari atau empat hari, maka wajib atasnya untuk mandi dan wajib atasnya untuk sholat dan saumnya. Tetapi untuk tafsilatnya, perinciannya kita sebentar lagi setelah ini kita akan masuk kepada bab nah, head insyaallah. Baik. Selanjutnya dari eh, saudara kita Andi di eh, di Gambir Jakarta Pusat. Ustadz mohon penjelasan antara eh, perbedaan antara air mani dengan air mati. Ustaz air mati dengan air mani. Ya. Ya, yes. Iya, Dikatakan perbedaannya sangat jelas ya. Adapun air mani adalah maun golidun, ya. abiyadun golidun, yatadaffaq indah khurujiha. Nah. Abu abuhu puturin. Kalau air mani itu adalah air yang putih, golid, dia itu kental ya. Keluarnya ya tadafak, arti keluarnya itu memancar dengan cepat gitu ya. Jadi keluarnya itu tidak tidak seperti keluar bagaimana air kencingnya. Tetapi dia ya terdapat dia ya larinya kencang bahkan ya berdasarkan penelitian katanya saya juga bukan ahlinya yes. Iya, bahwa lompat dan larinya apa? Larinya air mani ini ini bisa ratusan kilo per menit atau bagaimana gitu Yes. Iya, saya hmm. tidak tahu tapi, tapi seperti itu. Kemudian air mani itu keluar dan diakhiri dengan lemas. Jadi apabila seseorang itu keluar air mani maka ya adanya apa? Adanya putur, adanya e, badan itu menjadi lesu gitu. Adapun air madi dikatakan adalah maun abiyad rokiqun tajazun. Iya. Di mana air ma air madi itu adalah air yang encer, putih encer. Iya. Dan dia itu keluar fil inda mukaddimati al-jima ketika mukaddimah jima ketika bersentuhan pertama gitu kan ketika apa e, kita bersendagurau dengan istri dan seterusnya dan itu tidak diakhiri dengan apa dengan lesu bahkan kadang-kadang tidak terasa keluarnya sedangkan mandi itu ya taladzat ya, fihi ladzah artinya ketika keluarnya itu adanya rasa nikmat itu kalau keluar air mani air mati itu tidak seperti itu jadi keluarnya tidak seperti itu. Itu perbedaan antara air iya. mati dengan air mani orang nah, tanah. demikian untuk uh, saudara Andi di Gambir, semoga bermanfaat dan selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon di 0218236543 ada Umu Alifiah di Bekasi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya baru tahunya kalau di bajunya ada eh, air maninya setelah dua hari. Iya. Nah yang setelah dua hari ini sholatnya harus dikodok nggak? Air mani ya bu. Iya air mani. Iya. Hmm. Taib, bu. ibu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi oh, wabarakatuh. kita akan jelaskan nanti hadisnya di sini ada dalam kitab ini. Air mani yang roji itu tidak najis dan ini pendapat jumhur ulama. Artinya air mani itu tidak tidak najis. Iya. Tetapi disunahkan untuk dibersihkan dari kain ya. Jadi bu air mani itu tidak najis itu. Jadi kalau terkena baju oleh air mani, baju terkena oleh air mani maka itu tidak tidak apa tidak menghalangi sahnya sholatnya. Jadi tidak wajib untuk mengulangi lagi sholatnya, tetapi disunahkan untuk di, dicuci ya memang. Selanjutnya kita angkat dari Bapak Purwo di Cibubur. Assalamualaikum, silakan Pak. Assalamualaikum Silakan. Saya pernah uh, satu kejadian waktu itu saya sedang dalam perjalanan gitu, tapi masih di Jakarta. Iya. Sama-sama jadi uh, pas waktunya sholat Jumat saya pergi ke masjid iya. kemudian iya. masjid itu airnya sangat kecil iya. sehingga uh, waktu ngambil antri iya. mau mau ngambil air wudhu itu antri iya. panjang sekali iya. sampai waktu komat mm -hmm. itu kita belum kebagian hmm. wudhu iya. nah terus apa yang harus saya lakukan? Iya. Apakah saya harus e, bisa dibolehkan untuk tayamum? Iya. Kemudian sholat Jumat iya. atau oh kita menunda sholat Jumatnya yang mana yang lebih baik gitu? Baik. Tolong sarannya terima nah, kasih. Terima kasih Pak Purwina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Allah alam ya. Yang di sini mungkin harus kepedulian kaum muslimin tentang apa eh, sarana masjid ya. Iya. Hmm dan ini juga uh, bahwa kita sebagai muslim dan kaum muslim mesti adanya tadhiyah al-infak fisabilillah hmm. ya. yaitu banyaknya infak wajibnya kita mengeluarkan infak di jalan Allah taala ya. ya jangan sampai kejadian sebuah masjid tidak ada airnya iya, hmm. kemudian tidak mampu untuk mendanai air dan sebagainya ya. dan ini kembali kepada kita bagaimana kaum muslimin ya hmm. tidak ada rasa untuk jihad di jalan Allah taala tidak mau untuk menyebarkan agama Allah Taala, iya. tidak mau untuk menegakkan syariat Allah Taala. Nah, dan ini yang menyebabkan kaum muslimin mendapatkan kekalahan dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya. Iya. Tetapi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, wallahu alam, dia lebih layak untuk mengakhirkan Jumatnya karena wudhu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Dan waktu itu ada air. Ya. Waktu itu apa? Ada air walaupun ya nanti perlu kepada antri. Dan jika bapak itu tidak mendapatkan sholat bersama imam, maka bagi bapak sholat duhur empat rakaat. Ya. Jadi kalau tidak mendapatkan, maka bagi bapak adalah sholat duhur empat rakaat dan tidak menunaikan dua rakaat sholat jumatnya. Karena sholat jumat itu ya wajib berjamaah, maka tatkala tidak mendapatkan berjamaah, maka bagi bapak menggantinya dengan sholat duhur empat rakaat. Wallahu a'lam. Taib. Selanjutnya dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu dari mana? Uh, dari Umur Rafi Tangerang. Silakan Ibu. Uh, maaf nih uh, eh, Ustaz saya baru menyimak. Saya baca buku di apa buku Al Zifaf itu. Ada Bu Zifaf. Ada Bu Zifaf Ibu. Nah. Hmm. Oh iya. Iya. Uh, apa di sini istri yang setelah head uh, kalau jika mau berjima itu dia uh, tidak usah mandi dahulu itu boleh gitu emang betul atau tidak gitu apa yeah. kita harus uh, eh, mani dulu jadi kalau di sini penjelasannya uh, uh, apa mandi uh, belum mandi juga apa apa yang penting udah uh, mencuci atau berwudu gitu hmm. hmm. itu aja Ustaz nah. terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah alam ya saya uh, tadi mungkin bukunya ada busipap atau apa ya iya uh, tetapi pendapat yang rojih Allah alam bahwa tidak boleh wanita yang setelah haid ya berhenti haidnya dijima sebelum ia mandi ya. Sebab ya, dalilnya wala taqrubuhunna hatta yatuhurna ay hatta yatatoharna ay hatta yagtasilna. Bahwasanya wanita yang setelah habis haid ataupun habis nifas maka dia tidak boleh dijima sehingga ia mandi terlebih dahulu. Jadi mandi terlebih dahulu dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ida Istakbalat haidatuki fagsili anki Dan apabila selesai dari haidmu maka mandilah. Jadi di sini menunjukkan bahwa pendapat yang benar dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama bahwa wanita yang haid itu tidak boleh dijima ketika ia selesai haidnya kecuali ia telah apa? telah mandi ya. Allah Demikian dan ada mualifiyah kembali yang uh, sudah masuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Iya, Ustadz yang tadi. Iya. Suami saya nggak setelah tahu yang dua hari itu, tapi belum mandi junub gitu. Jadi oh, gitu. yang dua hari ini sholatnya wajib di kota nggak setelah dua hari itu kan dia baru tahu kalau ternyata keluar mani. Uh, tapi uh, mani tersebut menempel di uh, keluar eh, maninya atau bu atau menempel di baju sudah keluar cuman setelah dua hari baru tahu kan baju tidur ya dok eh, Ustaz ya iya nah oh, oh, oh yang oh, dua hari ini gitu. belum mandi junub itu jadi sholatnya dengan jadi, tidak mandi junub yang dimaksud oh. adalah sholatnya bukan pakaiannya bu ya iya Taip, iya. enggak, enggak maksudnya i- iya. melihat Apakah itu karena jima atau gimana tuh bu? Bukan, mungkin mimpi jadi keluar, tapi hmm. nggak tahu gitu ya. Ya, tapi kalau udah dua hari, apakah itu dia yakin man, apa air mani ataupun air Eh. madi atau yang lainnya kan iya. kan kita tidak tahu bu ragu-ragu sih iya hmm. iya Taip. cukup iya. ya, ya Allah ya. alam bagi ya. dia tidak tidak wajib mengulangi sholatnya tetapi dia mandi aja kalau dia kalau itu adalah ragu ya mm-hmm. maka dia mandi ya maka dia mandi ya dan meniatkan untuk mandi janabah dan tidak usah mengulangi sholat yang telah lalu ya hmm. Allah. karena dibangun atas keraguan atau nah. bagaimana? Iya dibangun di atas keraguan. Ya. Taib. Nah, selanjutnya dari Abu Haris di pesan singkat di Cikarang. Ustadz, bagaimana dengan riwayat bahwasannya Utsman bin Affan pernah sholat Jumat dengan hanya wudhu saja, Ustadz? E, eh, jika e, mandi e, Jumat tersebut wajib, mengapa beliau tidak diperintahkan untuk melakukan mandi? E, di situ tentang kisah Utsman dengan Umar radhiyallahu taala anhu ya. Nah. Jadi itu juga bisa dijawab bahwasanya itu adalah bagi orang yang doik waktunya. Hmm. Artinya do, orang yang tidak memiliki waktu karena Utsman dikatakan waktu itu dhaikul waqt artinya sempit waktu baginya oh, iya. lebih sempit waktu baginya sehingga ya ia tidak bisa melakukannya dan dengan itu tidak diingkari ya tidak diingkari oleh Umar karena ia memiliki kesempitan waktu Allah nah, kemudian dari Ummu Muhammad di ya di Jakarta Ustadz apakah wanita haid boleh tetap menjaga wudhunya Ustaz? wanita haid berwudu. Nah, boleh menjaga uh, agar tetap uh, dalam keadaan berwudu begitu. Tidak ada manfaat baginya. Hmm. Kalau dia berwudu tidak ada manfaat baginya dan tidak ada uh, hmm. hadis yang mengatakan bahwa disunahkan bagi wanita yang haid berwudu dan hmm. karena tidak ada manfaat dari wudunya itu. Baik. Kemudian untuk selanjutnya dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu dari mana? Dari Pondok Kopi. Silakan. Ya. Uh, mau tanya Ustaz, ini kalau misalkan kita sedang berjima ya terus di tengah jalan ternyata istrinya itu head gitu ya uh, tapi tetap diterusin itu tapi headnya itu masih coklat gitu ya kan istrinya itu nggak tahu kalau itu yeah. itu head soalnya dia nggak nggak teratur gitu ya yeah. kalau uh, headnya itu kadang awal, kadang tengah, kadang akhir begitu. Iya. Itu hukumnya gimana ya Ustaz ya? Apakah perlu uh, ada kafarat atau gimana ya Ustaz ya? Kalau hmm. dia tidak tahu ya hmm. ketika dia dijima ya, kemudian kelihatan ada darah ya, maka dia harus berhenti dari jimanya ya. Hmm. Dan tidak boleh meneruskan dan tidak ada kafaroh baginya dengan sebab dia jahil. Artinya jahil itu bukan bodoh, tetapi dia belum tahu gitu maksudnya. Iya, nah. Artinya dia tidak tahu terhadap adanya darah head tersebut dan ketika ia melihat darah haid maka tentunya dia harus berhenti dari jiba dan tidak boleh meneruskan dan apabila dia meneruskan baru di situ apa iya. adanya kafarah ya. Taip. Nah, selanjutnya dari penelpon kembali ada eh, uh, 10 menit terakhir waktu kita. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana, Bapak? Dari Arif di Cilincing. Silakan, hmm. Arif. Ya, apa Ustaz mau tanya nah ini yeah. istri kalau yang nifas sebelum 40 hari udah berhenti mm -hmm. ada kewajiban sholat terus boleh berhubungan enggak gitu? Iya. Yeah. Oh. cukup Arif, nah? Iya, iya. iya oh makasih. kasih. Nifas ya, itu tidak ada batasan sedikitnya. Dalam arti apabila seorang wanita, seorang ibu telah melahirkan dan dia melihat bersih baru 10 hari atau 15 hari, atau 20 hari dan dia melihat alamat kesucian yaitu dengan dua hal yang tadi ima dia melihat kisah al artinya apa titik bening ataupun air bening kemudian cairan bening atau ketika dia memasukkan kain kasa ataupun tisu ataupun kain apa saja ke dalam dan keluar tidak ada apa-apa dan dia melihat alamat suci dan dia melihat kesuciannya maka bagi dia adalah wajib mandi, wajib sholat, wajib saum dan boleh bagi suaminya untuk berjima. Jadi tidak ada batasan sedikitnya. Artinya apa? Tidak mesti harus 40 hari. Tetapi batasan lamanya adalah 40 hari. Artinya apa? Kalau lewat 40 hari maka itu akan dihitung darah istihaboh nanti. Dan insya Allah dalam waktu yang dekat e, untuk para pendengar khususnya untuk ibu-ibu lebih ini saya akan menjelaskan insya Allah dengan ya. secara terperinci yang berkaitan iya. dengan masalah haid ataupun nah. nifas. Ya. Baik. Selanjutnya dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Dari mana Pak? Dengan siapa? Dari Ispandi Ahmad Pak. Di... Iya. Silakan Bapak. Ini kalau kita sedang berjamaah eh, sholat fardu Pak. Iya. Di sop paling terdepan kita mengeluarkan angin atau ya kentut lah Pak. Itu hmm. Pak. Tolong penjelasannya Pak. Ustaz. Nah, baik. Silakan Ustaz. Uh, ya kita wajib keluar dari sholatnya. Dan tidak boleh kita meneruskan lagi apa kita tidak boleh meneruskan sholatnya. Iya. Dan itu haram hukumnya kalau kita meneruskan sholat dan kita tidak berwudu ya. Ya bahkan ya kalau kita meyakini bolehnya bisa kafir gitu. Hmm, Artinya iya. bisa kafir keluar dari Islam iya, iya. karena e, tentang syarat wudhu itu sebagai syarat sholat itu adalah perkara yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin ya. hmm. ya. Maka kita keluar ya. Adapun dengan melewati ya. jamaah. Kemudian bagaimana jamaah. cara keluarnya? Ya. Cara keluarnya ya diperbolehkan dengan dua cara. Ya. Cara yang pertama ya tentunya secara umum kita mencari jalan yang tidak mengganggu orang gitu. Artinya kalau ada mungkin jalan langsung gitu ya, kita ambil jalan yang terdekat. Iya. Tetapi apabila tidak ada jalan kecuali kita itu mencelah-celah sab yeah. ataupun kita melewati kepada sab-sab maka itu boleh. Hmm. Dan berjalan di antara sab itu boleh. Yaitu kisahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, anhuma di mana dalam Sahih Bukhari dikatakan e, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mendekati waktu dewasa maka dia naik di atas kendaraannya dan telah didapatkan sholat berjamaah. Maka uh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berjalan di di antara sab-sab dan Nabi sallallahu alaihi tidak mengingkarinya dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Iya. Artinya dibolehkan. Hmm. Tetapi tentunya bagi bapak mencari tempat ataupun pintu yang tidak banyak mengganggu orang. Sebab ya tentunya lebih afdol kalau kita dapatkan pintu yang dekat, iya. tidak mesti kita harus jalan ke pintu yang jauh gitu ya, hmm. yang yang yang banyak akan uh, artinya akan menyebabkan orang lain terganggu oleh kita. Nah, gitu. Kita angkat uh, satu penelpon terakhir saja untuk pagi hari ini di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana Pak? dari Bekasi Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Suyanti. Silakan. Uh, ini Pak, saya kalau Halo, mohon maaf Bapak dikecilkan radionya Pak, ada feedback Pak. Iya, iya. Saya kalau mundur nanti di kamar mandi tuh Pak. Gimana Karena Pak? Ada WC-nya tuh. Sering wudhu? Ya maksudnya kalau wudhu kan sama habis mandi nih, iya. kita langsung wudhu di situ. Sedangkan kamar mandi kan ada listriknya itu gimana Pak? Iya. iya. ya. Nah, iya, udah sering dijelaskan ya, wudhu iya. di WC itu tidak apa-apa ya. Wudhu di WC tidak apa-apa. Iya. Hmm. Tetapi tentunya Allah alam pendapat yang roji kita tidak melaporkan bismillah di dalam. Iya. Taib Ustaz. Eh, Bapak tadi atau pertanyaan Bapak tadi menutup eh, perjumpaan kita Ustaz untuk pagi hari ini dan mungkin ada eh, sedikit kesimpulan atau penutup silakan. Ya. Pada intinya kita telah menjelaskan perkara-perkara yang mewajibkan kita untuk mandi ya. Dan perkara-perkara yang mewajibkan kita untuk mandi tadi dijelaskan pertama adalah keluar mani, kedua karena jima, ya. ya hmm. ketiga karena berhenti dari haid, keempat berhenti dari nipas, ya. kelima kita mengatakan masuk Islam, dan keenam yang tidak disebutkan karena ini adalah berkaitan dengan hak orang lainnya yaitu karena mati di mana mati mewajibkan untuk dimandikan ya. Iya. Kemudian yang keenam kita rojihkan bahwa pendapat yang rojih mandi Jumat adalah wajibnya. Kemudian mandi-mandi yang mustahab kita telah jelaskan e, untuk dua hari raya. Kemudian ketika kita ihram, ketika kita akan masuk Mekah. Kemudian sebagian para ulama merojihkan juga apabila kita bangun Eh, apabila kita itu setelah pingsan maka mandi itu apa disunahkan. Kemudian diantaranya adalah eh, mandi dalam setiap sholat bagi orang yang istihabah, bagi orang yang istihabah. Dan itu yang kita jelaskan dalam penjelasan yang tadi. Nah. Dan untuk yang akan datang kita akan jelaskan tentang bagaimana kita mandi. Insyaallah. Nah, nah. Taib. Demikian ikhwatal Islam akhir dari kajian kita untuk siang hari ini. Semoga Allah taala memberikan keberkahan kepada ilmu beliau dan kepada seluruh keluarga. Kemudian juga terima kasih kepada para pendengar yang telah turut menyimak acara ini. Semoga kita bisa mengambil faidah dan tentunya bisa mengamalkan apa yang kita ambil ilmunya. Dan ikhwatal Islam, a'azani Allah iyakum. Gunakan setiap detik waktu yang kita lewati dengan terus menjadikan ilmu dan amal sebagai hiasan di dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.